Saudaraku yang dimuliakan Allah. Baginda yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salat salam lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Timbul pertanyaan. Karena ketika itu kota Mekah sedang mendapatkan serangan-serangan yang dah dari tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Ini semua Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam surat Al-Fil الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سبحان الله Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pembelaan yang dahsyat kepada siapa? Kepada makhluk yang kepada hambanya yang dicintai. Sebab apa? Allah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pembela kebenaran dan senantiasa mencegah kemungkaran yang akan menghabisi kehidupan manusia lalu membuat manusia menjadi manusia yang jahiliyah.